Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nah, ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhum Shul Fiqhi wa Qawaidih. Pembahasan terakhir kemarin seputar apa kemarin? Eh, Ihsan, seputar apa pembahasan kemarin kita? Masalah masalah apa kemarin yang kita bahas terakhir kemarin? Masalah potongan dari sesuatu yang hidup. Itu hukumnya kembali ke sesuatu yang hidup tersebut mulai dari suci dan halalnya. Yang kita bahas kemarin ya. Potongan dari sesuatu yang hidup itu hukumnya adalah seperti bangkai sesuatu yang hidup tersebut mengenai suci dan apa? halalnya. Kalau yang hidup itu suci, namanya dan ketika hidup haram itu dimakan, eh, nanti potongannya itu suci juga dan haram itu dimakan. Seperti manusia. Manusia ketika hidup suci enggak? Boleh enggak anggota badannya dimakan? Enggak boleh. Ketika dipotong, bangkai bukan itu? Bangkai. Boleh enggak dimakan? Suci enggak? Suci. Kembali ke orang yang hidup tadi itu. Paham belum? Tikus. Tikus. Nah, barakallahu fikum termasuk hewan yang apa? Diperintahkan membunuh. Haram untuk dimakan. Tikus hidup. Lah kalau dipotong tangannya misalnya digoreng, haram enggak? Haram karena kembali ke hukum asalnya tadi itu. Paham ya? Kita lihat biar tambah jelas. Ingat pertanyaannya untuk Ah Iqbal, mudah sekali. Eh, mudah sekali. Dua bangkai yang dihalalkan apa dan apa? Lalang dan ikan. Bangkainya halal, belum bangkai pun halal. Antum dapat belalang bismillah halal. Ikan halal. Dapat ikan eh, kepala akan langsung halal. Paham ya? Bangkainya pun juga halal. Paham ya? Itu dua. Kemudian dua gumpalan semacam gumpalan darah. Yang dihalalkan apa itu? Apa? Hati dan eh? Jantung ya atau limpa? Eh? Limpa ya. Nah, itu juga halal. Paham ya? Nah, hati halal, rempelo, rempela Paham itu halal. Paham ya? Nah, bentuknya mungkin kayak gumpalan tapi itu dihalalkan. Paham ya? Nah, kalau bangkai jelas belalang dan ikan. Paham ya? Itu jelas. Ya, Kita lihat lagi berikutnya biar tambah jelas lagi. Halaman 352 perhatikan kisah mengenai kutiatnya ya Pak. Dipotongnya tangan Ghazal. Ghazal itu semacam hewan kijang. tau kijang ya? Nah, tahu kijang antum? Eh, Muhammad Ridho, Hewan bukan? Biasanya tanduknya bagaimana tanduknya biasanya? Eh, apa? Doang ini ya. <laughs> nah, barakallahu fiik. Ya, nah, sekarang dipotongnya tangan ghazal. Ghazal itu kijang tadi itu. Fa innaha najzatun haram, maka najis haram. Potongan dari hidup tadi. Li'anna maital ghazal najzatun haram karena bangkainya juga apa? bangkainya ghazal nasus haram, iya enggak? Bangkainya kijang, bangkainya halal haram, bangkainya haram. Potongannya juga haram, nunggu dulu sembelih baru halal semuanya. Kalau bukan sembelih, belut kijang bismillah buat batu bismillah. Bismillah ini lempar kena matanya. Orang dia jatuh mati itu. Halal enggak kira-kira? Hah? Bismillah loh. Enggak halal ya karena itu hewan sembelian. Kalau diburu dengan tembak dan semisalnya enggak masalah kalau batu kemarin, kerikil dan semisalnya bukan apa? Bukan berburu kan? Cuman membuat apa kemarin? Membuat apa? <laughs> Membuat pecah matanya atau apa? Patah patah giginya. Paham ya seperti itu. Jadi hindari ini sekedar contoh ini bagus sekali. Wa quti'at ridlu akrabin fa innaha tahiratul haram. Sekarang kalau jengking Suci enggak? Antum lagi santai duduk disenggol ala jengking itu. Najis enggak? Suci kan? Suci ya. Sekarang kalau potongan kaki kala jengking. Apa? Ya, Kata beliau fa inha tahiratun haram, suci haram. Li'annaha mayyitatul aqrab tahiratun wa haram karena bangkai kala jengking itu suci dan haram gitu loh. Bangkainya itu suci enggak? Antum injak kala jengking, bangkai kala jengking, tonggeng yang besar itu ya. Injak tuh. Najis enggak kaki antum? Enggak najis. Halal atau haram bangkainya? Haram. Paham belum? Jadi kaidahnya bagus sekali ya. Jadi kembali ke hukum asalnya itu loh. Kalau ketika hidup itu aja bangkainya haram dan suci, nanti kalau mati haram juga tetap suci juga. Paham ya? Nah, tapi kalau ketika posisi hidupnya itu nanti nah barakallahu fikum najis, paham ya? Ketika sudah mati pun bangkainya haram, dia najis juga. Seperti itu. Kita lihat sini. Contoh yang lain bagus sekali. Qutiat yadu wazghin. Ewa. Wazirin, wazirin apa cicak? Paham ya? Nah, potongan tangan cicak. Cicak punya tangan waduh. Satu, dua, tiga, empat. Ewa. <laughs> Nah, barakallahu fiik. Punya tangan ya, ya tangan itu. Ewa, nah, potongan tangan cicak. Fa innaha najzatun haram. Ewa. Maka dihukumnya bahwa najis haram. Enggak eh, boleh. Li'anna li'anna al-wazir al-abras as-sam lahu nafsu sa'ilah. Karena apa? Cicak Al-Abras Asam itu cicak yang lebih besar itu tokek. Tokek itu. Nah, tokek itu dia punya apa? Punya jiwa yang sa'ilah, masih punya darah yang mengalir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena kalau antum bunuh cicak atau tokek, eh, tokek yang tokek ya. Tokek kalau antum bunuh kadang keluar darahnya enggak? Ayo. Antum tahu tokek antum? Pernah lihat? Tokek. Ayo, lebih besar daripada cicak atau lebih kecil? Ayo. Paham itu yang ma'ruf kan kalau tokek alam bunuh atau lihat ada darahnya. Nah, kata beliau, sebabnya kenapa? Karena dia punya jiwa yang eh punya apa darah yang mengalir. Nafsu itu darah. Punya darah yang mengalir. Fa idza qataltahu tarad damnya yasil. Kalau kamu bunuh tokek, eh, niscaya kamu akan melihat darah yang mengalir. Lakinal aqrab, tapi kalau kalah jengking, laisalah lah dam, laisalah lah nafsun sa'ilah. Dia tidak punya darah yang mengalir. Kalah jengking. Hatta ketonggeng yang besar itu, tahu tonggeng itu? Ketonggeng itu kalau jengking besar, besar ya. Pernah lihat? Pernah lihat kalau jengking? Belum ya? Kalau jengking, kalau jengking. Kalau jengking pernah lihat? Di TV eh, di itu pernah. <laughs> Yang lihat langsung doir ketemu pernah belum? Kapan-kapan lihat insyaallah, eh? Kalau jengking itu ma'ruf, nah, ketonggeng lebih besar lagi. Itu aja enggak ada darahnya itu loh. Ini suci, kita lihat sini. Kalau itu enggak dianggap dianggap nggak ada darahnya kalau dicetak seperti itu. Jadi itu juga dianggap nah, barakallahu fikum eh, haram tapi dia suci. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau kesimpulannya ini yang abros asam itu yang tokek itu tokek itu. Tokek itu juga kalau di luar negeri itu berjual belikan tokek itu. Besarnya bukan sebesar jempolan kaki lah, kalau di luar negeri besarnya bisa satu betis ini tokeknya, tokek hutan mungkin. Kan juga belum pernah lihat juga teman kata orang-orang itu jual sampai jutaan itu ya untuk obat katanya. Nah, kalau zaman sekarang kan tokek-tokek yang ada itu kan kecil. Paling-paling besar jempolan kaki itu ya kan. Eh tokek yang blonteng-blonteng ya. Nah, eh, yang loreng-loreng itu ya kulitnya. Nah, kita lihat sini berikutnya. Idan fana ubina minal hayy fa huwa ma'itatihi kamayitihi. tuhron wa hilan masyaallah. Jika demikian ini kesimpulannya nih, berarti digaris-garis itu, eh, perlu garis-garis itu. Eh. Jika demikian berarti apa saja yang dipisahkan dari yang hidup, maka dia seperti bangkainya. Mengenai suci dan halalnya itu seperti itu. Halal dan sucinya eh, seperti bangkainya. Paham ya? Sesuatu yang dilepas dari hewan yang hidup atau manusia yang hidup manusia lah atau hewan misalkan, hukumnya seperti bangkainya. Mengenai apa? Suci dan halalnya. Kalau ketika hidup dia suci dan halal, maka halal, paham ya? Tapi kan jarang seperti itu. Kalau manusia kan suci dan apa? Haram dimakan. Ketika bangkainya pun juga apa? Haram tapi suci. Mahfum salah? Mahfum? Ayo na'am. Ayo. Kita lihat di sini. Wad dalilhu qalu Nabi sallallahu dalil adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimah wa hiya tanpa fa huwa mayyitah." ini sesuatu yang dipotong dari binatang ternak dalam kondisi dia hidup, binatang ternak tadi itu, maka itu bangkai. Seperti apa contohnya kemarin itu, mau bikin apa? Sop buntut kambing. Sapi kambing? Sop buntut sapi. Mam ya? Karena sapi harganya mahal, wah langsung potong buntut nih ekornya dulu. Keperas, bismillah. Bikin sop. Halal nggak? Eh? Sapi kan halal, sapi. Kan masih hidup sapi. Eh, masih hidup dan bukan dengan cara yang syar'i sembelih dulu. Naam ya? Baru bisa. Naam. Kita lihat sini. Fa ju'ila ma quti'a minha kamaititiha. Maka nah, dijadikanlah apa yang dipotong dari hewan tadi itu seperti bangkainya. Wa yustasna min hadhil qaidah mas'alatan Dua permasalahan ini dikecualikan dari kaidah dua permasalahan. Pertama al-misk, minyak wangi misik. Antum tahu minyak wangi misik yang wanginya luar biasa itu harganya mahal. Nah, barakallahu fikum wa fa'ratuh, yakni uya'uhu. Jadi minyak wangi misik dan juga apa? bejananya, tempatnya. Itu diambil dari hewan itu nanti. Paham ya? Nah, minyak itu tempat untuk minyak wangi misik itu. Wa dzalika annahu yujad naw'un min ad-diba' Kata beliau, yang demikian karena dijumpai salah satu jenis hewan diba, diba itu anjing hutan, paham ya? Nah, yusammuna ghazal misik dinamakan dengan apa? Nah, ghazal misik, kijang misik. Jadi dari, dari binatang kijang itu bisa keluar minyak wangi misik di situ. Masya Allah. Nah, kita lihat sini. Yukalu innahum yahbisunahu al ta'am syarab muddah. Dikatakan juga bahwasanya apa? Mereka menahan. Kijangnya ditahan dulu. Eh? Nggak makan, nggak minum beberapa waktu. yutliku yutlikunahu. Kemudian langsung dilepas. Yang namanya kijang ditahan nggak makan beberapa hari. Lapar nggak? Begitu lepas larinya kenceng nggak? Ewa wa yantalaq bisur'ah ah, kalau lari kencang dia kencang tadi itu fa idan talaqa bisur'ah fa innahu yatajamma' dam 'inda surratih kemudian ketika kijang ini lari cepat mengumpullah darah di surratih Surat itu pusar di sekitar pusarnya nah summa yur nan summa yurbat alaih kemudian diikat langsung syiddah diikat kenceng hatta la yattasil bihi dam ba'da dzalik agar nanti darahnya tidak bergabung lagi Summa nyaibas wa yaskut. Kemudian apa? Jadi ada yang ngumpul sini, benda pusarnya diikat langsung, diikat sini. Biar apa? Biar nanti mengering langsung jatuh sendiri itu loh. Pusarnya tadi itu. Eh, mungkin pusarnya agak panjang itu ya. Anda kalau belum tahu oh, daerah sini lah. Anda belum pernah lihat caranya bagaimana. Nanti kalau sudah mengering itu kan jatuh seperti pusar bayi. Itu kalau biasanya kan panjang itu ya biasanya. Kemudian di potong dijahit. Lama-lama kalau udah keringan putus. Nah itu, mirip. Paham ya? Tapi bentuknya kayak apa ya ini nggak tahu. Yang jelas mengumpul darah di sekitar pusarnya, setelah itu diikat. Sumayurbat diikat. sudah kenceng ikatannya. Hatta la yatasil bidam, biar enggak gabung dengan darah yang lainnya. Kemudian sumaya ibas kemudian mengering wa jatuh. Nah, yuqalu inna hadzal dam min ahsan ma yakunu Darah yang ada tadi itu yang ada di dalam pusaran putusan itu itu adalah darah yang paling bagus minyak wangi misik asli ori paham ya nah barakallahu fikum taranya juga belum tahu bagaimana teman ma'ruf itu ya dari binatang dari itu kijang wa bi hadza yaqulul mutanabbi penyair mutanabbi mengatakan fa in tafaqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali sesungguhnya misik itu adalah sebagian dari darah ghazal paham ya tambah dikit lagi at-taridah at-taridah itu apa sih at-taridah itu Naam, hewan buruan. Taridah itu hewan buruan. Zakar Imam Ahmad rahimahullah taala annahum kanu fil maghazi wal asfar yatruduna as-sayd. Disebutkan dalam sejarah peperangan dan perjalanan safar, dahulu mereka itu berburu hewan buruan. Tsumma yasiluna ilaihi jami'an, kemudian mereka menggabungkan semuanya. Jadi satu. Wa kullu wahidin ma'ahu sayfuh au khanzaruh Wa masyarik masing-masing punya pedang atau masing-masing punya tombak untuk berburu. Wa masyarik dari kata yang semisal itu, wa masyarik Wa yadribunahu bidarbata rajulun wahid. Serentak. Bismillah, lempar langsung yang panah, yang tombak serentak itu. Fayamutu wa yataqatta'u awsaran. Kemudian mati hewan tadi itu dan apa? terpotong-potong persendiannya. Paham ya? Namanya taruhlah kijang satu lah Eh? Sepuluh orang yang ada yang nombak, ada yang mana bismillah. Kan otomatis kan terpotong-potong nanti. <laughs> Nanti lihat ini. Wa yaquluna dan mereka makan. Makan. Wa dalilu ala istisna hadhihi surah fi'l nabi fi'l sahaba radhiyallahu anhum bila nakirin minhum ala ba'dihim al-ba'd. Dalil yang menunjukkan pengecualian ini bentuk ini adalah perbuatan sahabat yang tidak di ingkari lagi. Nah, antara mereka melakukan seperti itu, di, tidak diingkari Rasulullah SAW berburu saat itu ya, ketika perang atau safar. Ini yang kecualikan ingatnya dan kecualikan ini ya. Jadi kedua adalah apa? nabar kalau film berburu tadi itu. Bismillah. Kena nggak kena kenapa? Nah, kena perutnya misalkan, langsung mati. Nah, kalau itu tadi panah, tembak atau misalnya ketika itu sudah baca bismillah itu nah halal ini. Paham ya? Tinggal antum kondisikan bagaimana. Tapi kalau masih gerak-gerak ini Bismillah kena lehernya, masuk guraknya. Dan dia termasuk hewan sembelian, sembelih. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, karena posisinya apa? Masih hidup. Tapi kalau udah mati dengan dengan apa ini? Dengan senjata kita tadi udah hukum halal. Nah, kalau anjing, anjing kan ada anjing yang jadi latih untuk berburu itu. Ketika ngelepasnya langsung baca bismillah. Bismillah. Karena anjing yang udah diajarin, yang udah belajar Udah dapat gelar apa gitu ya anjing itu. Dan sudah gelarnya udah tinggi lah, sudah bisa berburu dia. Itu dia tidak akan apa? Tidak akan makan dari hewan buruannya. Berarti kalau anjingnya kok udah makan situ berarti anjingnya belum lulus dia. Kan ada pelajaran itu untuk anjing ada. Tadi al-kalb al-muallam namanya al-kalb al kalb al-muallam, anjing yang diajari itu. Bismillah lepas, nyari hewan buruan, ketemu. Ketemu posisi hewannya di bawah anjing utuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu halal kan baca bismillah tadi itu. Kalau posisi masih hidup sembelih. Paham yang sembelih apanya? Eh, hewan bukan buruannya tanjingnya. Yang sembelih hewan buruannya. Nah, <laughs> kita lihat di sini dikit lagi. Wa wajhu dzalik annama yu'jaz an dzabhihi. Sisi pendalilannya sesuatu hewan yang enggak mampu untuk disembelih, enggak mampu disembelih, wa yakfi an yuraddamuhu fi ayyi mawdi'in kan dan cukup untuk dialirkan darahnya dari tempat yang mana saja. Kadang hewannya mungkin guanas gitu ya. Bisyarti dengan syarat antakuna qad matat min hadat taqti. Penting ini. Dengan syarat apa? Nah barakallahu fikum dia sudah mati dari apa? Dari potongan-potongan tersebut. Paham belum? Naam. Amalau baqiyat hayatun fa hadzal munfasil najis. Pak paham bagaimana ini? Adapun kalau dia masih hidup potongan-potongannya najis itu loh. Paham ya? potong, tangannya itu najis. Dan bangke. Tapi kalau mas sudah mati untuk potong-potong ya halal semuanya. Sudah mati bismillah. Nah, mati. Potong kakinya halal, tangannya halal. Paham ya seperti itu. Wa amas wa amas sya'r. Wasin wa dhufr adapun rambut, gigi, kuku, fala tahulul haya aslan. Ini tidak dikatakan apa? kehidupan. Oh, rambutnya hidup rambutnya. ada. Oh, giginya hidup. <laughs> Paham ya? ada. Oh giginya menyala-nyala misalkan. Kalau menyala-nyala mungkin, <laughs> kalau hidup nggak ada. Paham ya? Oh, giginya apa kukunya hidup nggak ada. Jadi ini nggak disifatin hidup ya gigi, rambut, apa tadi? Kuku itu tidak apa? Tidak disifatin hidup. Paham ya? Tapi disifatnya apa? Tumbuh. Giginya sudah tumbuh. ya enggak? Rambutnya udah tumbuh. Atau antum malah ngomong, uh, uh, bayinya Masya Allah mabarik, rambutnya hidup ya? Atau tumbuh ya? Tumbuh rambutnya. Amulam. Wah si fulan masya Allah giginya hidup. Bukan eh, tumbuh. Kalau gigi tumbuh. bedakan ya? Nah, kuku juga tumbuh. Ya, Falayat hul fil qaidah al ibtidaan sejak awal permulaan enggak masuk dalam kaidah ini karena bukan kehidupan. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Yang terakhir, wa qad istanbata ba'dul ulama min hadhil qaidah al-mabniyah 'ala al-hadits al-warid 'an Nabi sallallahu dan sungguh sebagian ulama mengambil istinbat dari kaidah yang dibangun di atas hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a bahimah wa hiya Sesuatu yang dipotong dari binatang ternak yang masih hidup, maka itu bangke ingat-ingat bangke istan batu minha, mereka mengambil istinbat dari hadis tersebut, anna damal adami tahir. Darahnya manusia itu suci. Jadi kalau antum salat Allah Akbar, mimisan keluar darah, perlu wudu lagi enggak? Enggak perlu suci itu bukan najis itu. Paham ya? Kalau misalnya banyak baru keluar mungkin bersihkan aja lo najis enggak itu loh. Paham ya? Perlu diperhatikan. Li'annahu idza kanat a'dha'uhu al-munfasilah minhu tahira. Dikarenakan kalau manusia ada anggota badannya itu terpisah itu suci, fadam alladhi huwa dunal 'abdu fil ittisal bil jasad min dabi aula. Maka terlebih-lebih lagi kalau darah yang ada di anggota badan tersebut ketika bersambung dengan badan, maka lebih aula terpisah aja suci. Ya enggak? Antum menemukan potongan tangan manusia suci enggak itu? Suci, bangkai bukan? Bangkai halal dan makan haram karena manusia. Tapi sucinya suci itu loh. Nah, ketika terpisahnya suci apalagi ketika gabung gitu loh. Eh, telinganya suci nggak Ketika terpisah. Halal nggak Haram. Haram. <laughs> ketika nggak terpisah suci. Halal nggak Iya. Haram juga manusia. Nah, barakallahu fiikum ragu. Kita lihat sini. Kata beliau, wa warasahu kiasahum dan mereka apa? Nah barakallahu fikum eh, wa meninjau ulang kiasnya mereka hada eh, kiasnya ini mereka meninjau ulang lagi. Bi anna sahabat anhum kanu yus kanu yusallunam yusalluna bi nimaihim min jarah min jarahatihim fil maghazi benar ini. Paham ya? mereka meninjau ulang lagi, mereka berdalilkan lagi dengan kiasnya mereka terhadap segera para sahabat. Dulu ketika perang, itu ada yang terkena terkena tombak, terkena ini luka enggak? Luka keluar darah enggak kira-kira? Nah, mereka sholat dalam kondisi darahnya ada. Berarti menunjukkan darah itu suci atau najis? Darah manusia suci, enggak masalah. Paham ya? Nah, misalkan lagi sholat kemudian ada nyamuk itu, nah, kemudian keluar darahnya. Paham ya? Darah nyamuk tapi ya, itu lain lagi. Itu jelas gitu ya. Kalau darah manusia pun suci. Nah, Kita lihat sini. Mas'alatun ida dahas ida duhisat syayarah tidak dahasat tidak dahasat sayyarah ghazalan kalau mobil menindas kijang kijang kijang termasuk halal ya fahal yahil akluhu in lam yudak in lam yudaki ada mobil lewat Tiba-tiba mobilnya itu nabrak kijang, tertindas kijangnya mati. Kijang ini kijang hewan bukan kijang mobil ya. <laughs> Nah, mati. Apakah halal memakan dagingnya walaupun belum disembelih? Oh, non. Ini penting ini. Eh, mafhum? Apa tadi? Hewan apa tadi? Kijang diapakan? Ditindas, tabrak, mati. Halal enggak kita makan hewan kijang tersebut? Eh, tanpa disembelih? Al-ijabah in lam yudhakki qabla mautihi fa innahu haram, fa innahu yuhram. Kalau belum disembelih sebelum matinya haram. Tapi ketika dimat ditabrak jebret itu langsung kejang-kejang kijangnya. Wah, mesti goyang-goyang ini. Anu datang bismillah sembelih. Halal enggak? Halal. Tapi kalau matinya karena tabrakan tadi haram. Paham ya? Tabrak sudah mati. Wah, enggak ada orang. Bismillah. Sembelih sama dia. Halal enggak? eh, Sudah mati. Haram. Tapi kalau masih ada nafasnya kan ada detik, masih detik-detik itu ya, masih ada detak-detaknya itu ya. Bismillah, halal. Masih ada detak apa tadi? Detak apa tadi? Detak apa namanya? Detak jantungnya. Sembelih halal. Paham ya? Tapi kalau udah tabrak kemudian eh, udah mau udah enggak udah mati lah pokoknya, udah mati. Tapi masih gerak-gerak apa? Gerak-gerak apanya namanya itu? ekornya. Mana sembelih halal enggak? Hah? Sudah mati masih gerak-gerak ekornya itu. Sembelih halal enggak? Hah? Kalau masih gerak-gerak ekornya belum mati biasanya. Ya, masih ada ada apa gerakannya belum mati, belum mati, udah mati itu enggak gerak ekornya malah saya. Paham ya? Kalau masih gerak-gerak ekornya belum mati, sembelih bismillah halal. Paham ya? Inilah yang perlu kita perhatikan karena kadang di lingkungan orang awam itu sapi harganya kan mahal 15 juta 20 juta itu ya karena mati dia eman-eman sembelih sama dia dijual 4 juta haram gak 4 juta ini haramnya malah jual bangke ini kan baru tadi matinya walaupun baru tadi tapi kan mati matinya bersembelih awal mulanya keracunan ya apa eman-eman gak sama eman-eman haram bangke ya, terus bagaimana solusinya kalau gitu kalau gak boleh jual dibakar apa solusinya Siapa kan? Misalkan sapinya mati, kena racun, mati nih. Kalau jual kan haram nggak boleh bangkanya. Terus apa kan solusinya? Apa? Dikubur, dipendam. Paham ya? Nah, dikubur aja bismillah. Ayo, kita lihat ayatnya terakhir ini liqauli ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wal lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakkaitum. Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan yang sembelih tanpa menyebut nama Allah wal munkhaniqah, hewan yang mati kan tercekik, wal mauqudah hewan yang mati karena dipukul, wal mutaraddiyah, hewan yang mati karena jatuh, ya kan? Wan natihah, hewan yang mati karena tanduk. Wah, jadi ada dua kambing, dia adu tanduk dia kelahi. Akhirnya satu terseruduk dia. kesannya-kesannya apa terseruduk gitu ya? <laughs> Apa? Jadi kena tanduk gitu ya, tertanduk. Matilah dia. Halal atau haram? Haram. Nah. Dan jadi yang dimakan hewan yang dimakan binatang buas yang tidak kamu sembelih itu sudah haram. Paham ya? Yang dimakan binatang buas kemudian dia masih di situ dan belum sempat sembelih maka haram juga. Kalau sempat sembelih halal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.